wa taala dalam rangka menuntut ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum dia berterima kasih kepada manusia. Maka yang pertama, kamu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah khairan kepada ustaz kita Ustaz Arif Fadlullah Ta'ala yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan insyaallah faedah-faedah yang sangat banyak di pagi hari ini terkait dengan permasalahan Syiah. Tak lupa akan mengucapkan terima kasih kepada Mudir Ma'had Imam Muslim Al-Asari yang telah memberikan bimbingan kepada kita sehingga acara ini <clears throat> insyaallah akan kita jalankan dengan lancar. Tak lupa kami ucapkan kepada panitia dan seluruh hadirin hadirat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi kali ini kajian Ahad kelima Mahathima Muslim Al-Asari adalah kajian tematik yang berjudul Perisai Sunnah dari Subat-Subat Syiah yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Arif Fadlullah Mahfidhullah Ta'ala terkait dengan permasalahan Syiah ini. kengerian Syiah dan juga sepak terjang Syiah dari zaman ke zaman dan juga bahaya Syiah itu sendiri. Dan insya Allah seperti yang antum bawa di makalah nanti akan dikupas tentang subat-subat Syiah yang beredar di masyarakat kita dan bagaimana perisai kita, bagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahas subhat subhat tersebut. Taib. Selanjutnya saya akan bacakan susunan acara kajian pada pagi kali ini. Yang pertama yaitu penyampaian materi. Insya Allah dimulai sebentar lagi sampai jam setengah sebelas. Kemudian setengah jam berikutnya, setengah sebelas sampai jam sebelas akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.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 Alhamdulillah kita semua memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga kepada kita semua dan juga masih meneguhkan keimanan kita di dalam agama yang hak dinul Islam dan juga sekaligus masih meneguhkan kita di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan agama Islam yang sebenarnya agama Islam yang memang betul-betul datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sungguhnya merupakan hal yang pasti diketahui oleh setiap dari kita yang pernah baca buku-buku sejarah, kitab-kitab tarikh bahwa telah datang kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang mereka munculnya setelah generasi yang terbaik atau setelah zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mereka mengotori dari kesucian Islam dan juga mengotori dari kecemerlangan saya dari Islam ini. Dan ini telah banyak dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih di antara hadis yang masyhur Al-Ba'd Sariyah radhiyallahu taala anhu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pemawaish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup lama dari kalian sepeninggalku, sungguh akan melihat perselisihan yang banyak. Ini hadis yang masyhur, hadis wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara wasiat beliau bahwa akan datang perselisihan-perselisihan. Dan lebih jelas lagi dalam hadis iftiraqil ummah yang masyur, yang sahih dengan jalan-jalannya bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda setaftariku hadhil ummah dan akan terpecah belah umat ini yaitu umat Islam ila salatin wa sab'ina firqatan menjadi 73 kelompok finnar illa wahidah. Semua kelompok ini masuk neraka kecuali satu, waya al-jamaah. Itu al-jamaah. Yang ketika ditanya oleh para sahabat belum jelaskan al-jamaah, wa hiya al yawma wa ashabi. Yaitu yang menempuh jalan yang aku tempuh dan juga ditempuh oleh para sahabatku. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentang salah satu firqah yang termasuk firqah yang kalaan atau firqah yang munculnya termasuk pada awal-awal Islam dan termasuk firqah yang sangat berbahaya ya ini bukan berarti kita menyampingkan atau mengatakan bahwa selain ini tidak berbahaya sama berbahaya Bahkan banyak kelompok selain Syiah ini yang juga Rasulullah menyatakan bahayanya bahkan dalam hadis yang sahih bahwa mereka adalah sangat berbahaya sekali sampai Rasul menyuruh, menyuruh membunuh mereka yaitu kelompok Khawarij. Bukan tapi juga masalah Syiah ini begitu besar syubhatnya pada akhir-akhir ini mengingat mereka selalu mengintai dan selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin sebagaimana terjadi pada negeri-negeri yang lain. Dan sebagaimana kita sebutkan dalam mukadimah bahwa Syiah adalah sekte yang sangat berbahaya dan paling merusak yang mereka musuh buyutan kaum muslimin sejak dulu sampai sekarang. Kalau mereka memiliki kesempatan mereka akan membantai kaum muslimin sebagaimana terjadi pada zaman sekarang di Palestina, kemudian di Syria, di Irak, di Afghanistan dan negeri-negeri yang lain yang mereka ketika berkuasa mereka bantai negeri kaum muslimin. Adapun negeri Iran ini sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa mereka adalah negeri kaum Syiah yang mereka dari si negeri Iran inilah menyebarkan dari pemikiran dan akidah mereka. Dan di antara peristiwa yang sangat terkenal pada sejarah kaum muslimin, peristiwa kelam ketika mereka membunuh para haji di depan Ka'bah, mereka jongkel Hajar Aswad dan mereka bawa tempat mereka dan tidak berhenti di situ juga ketika terjadi perangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir mereka adalah sekutu setia pada orang-orang kafir. Tidaklah para salibis menguasai pantai utara Syam melainkan dengan bantuan mereka. Tidaklah orang Tartar masuk ke negeri kaum muslimin pada zaman khilafah Bani Abbasiyah kecuali dengan pertolongan kaum Syiah. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi menteri negara waktu itu yaitu Ibnu Al-Qami dan juga seorang tokoh mereka yaitu Nasir al Kufur Atusi yang kemudian mengisyaratkan kepada pasukan Tartar akan membunuh Khalifah Mu'tasim bila yang kemudian dimasukkan ke dalam karung supaya darahnya tidak menetes kemudian dibunuh ya. dan ternyata ketika dahulu orang Tartar masuk Baghdad dengan bantuan Syiah pada zaman sekarang juga Tartar yang baru yaitu orang-orang sekutu Amerika mereka juga bisa masuk Irak, Baghdad juga dengan bantuan orang-orang Syiah yang sekarang mereka jadikan sebagai pemerintah boneka oleh orang-orang Amerika. Dan tentang kejadian di Suriah ini bukan hal yang tersembunyi bagi kita semua tentang peristiwa yang sangat mengerikan dari kejaman mereka. Makanya tentang masalah bahaya Syiah insya Allah tidak ada seorang muslim yang beriman pada Allah dan di akhir yang mencintai sunnah Rasulullah SAW kecuali mengetahui tentang yang besar dari kelompok Syiah ini. Dan tentang pembahasan Syiah ini adalah pembahasan yang cukup panjang karena kelompok ini telah datang pada masa yang awal sehingga telah memiliki pengaruh-pengaruh dan efek-efek yang sangat banyak Dan banyak dari para ulama yang mereka membahas secara syiah ini sejak zaman awal. Kemudian juga pada zaman mutaakhirin, para ulama mutaakhirin yang paling banyak, yang paling getol adalah Syekh Ihsan Ilahi Zahir Rahimahullah Ta'ala yang beliau disebut bakar syiah yang banyak tulisan beliau itu syiah al quran syiah wal-Bait syiah Tahriful Quran yang ini masyur tentang beliau yang beliau adalah dari negara Pakistan dan pernah belajar sampai magister di Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah yang kemudian beliau wafat atau kita mengharapkan kesyaitan beliau yang beliau ketika berceramah setelah Syiah dibunuh orang Syiah Rafidah. Kemudian juga kita melihat tentang syuhud yang masyhur dari para ulama yang lain tentang menjawab syubhat-syubhat dari Syiah ini yang bisa dilihat di daftar mereka di dalam tulisan-tulisan mereka. Kemudian langsung saja kita membahas di antara syubhat yang paling banyak mereka lontarkan, mereka sebarkan pada kaum muslimin. Karena kalau kita membahas masyarakat terlalu banyak juga, kita membahas yang paling terkenal atau yang paling berbahaya dan paling banyak mereka sebarkan. Yang bertanya masalah nama mereka. Nama Syiah. Syiah kalau secara bahasa artinya adalah pengikut. Syiah secara bahasa adalah artinya adalah pengikut. Ini kalau kita melihat dalam lughah atau dalam kamus. Sebagaimana ketika Allah firman dalam surat Maryam, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyum asyhadu 'ala rahmani aitiyah." Kemudian akan kami cabut dari setiap kelompok manakah dari mereka yang sangat berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara manusia kemudian saya sebut sebagai firqah innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Rizki nama dan yang mereka sebarkan dan biasa dilihat di dalam website mereka mereka sering menyebut mereka Syiah atau Ali sampai hari ini atau al bait pengikut Ali atau pengikut Ahlul Bait atau pembela ahli pembela Ahlul Bait ini yang sering mereka ungkapkan yang dengan cara inilah mereka hendak mendapatkan simpati dari kaum muslimin karena kaum muslimin semuanya menghormati Ahlul Bait kaum muslimin semua menghormati keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian mereka berlindung dengan slogan ini dengan syiar mencetak al-bait agar kaum muslimin bisa menerima mereka agar kaum muslimin bisa mereka kuasai dan mereka sesatkan Pertanyaannya, apakah benar-benar Syiah ini mencintai al Bait? Ataukah benar mereka itu betul-betul cinta dan membela al Bait? Ini syubhat yang pertama yang hendak kita bahas. Siapa al Bait? Di dalam kitab-kitab lughah disebutkan Abu di rajul al Bait dari seorang adalah zaujatuhu, maulatu, wa aqasun nasu bi. Abu Bait seorang adalah orang yang dekat dengan dia, paling dekat, seperti istrinya, anaknya dan kerabatnya. Ini ringkas dari istilah rupiah secara bahasa. Universitas dia dalam kitab Risalah Arab oleh Mangdur atau tadi Lugal Azhari atau kita Mukhtar Sikha atau Sikha ya. atau kamus-kamus yang lain ya yang mungkin juga yang berbahasa Indonesia atau yang terbitkan oleh uh, Mujamma Al-Lughah seperti Mujamma Al-Wasit semua bermakna seperti itu. Dan ini didukung dengan dalil yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah yang ketika Allah menyebut kepada keluarga Rasulullah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna mayuridullahu liyuthiban kumudijsa ahlal bait wiyutahhirukum tabhira. Sebenarnya Allah hendak menghilangkan dari kalian menghilangkan dosa dari kalian eh, ahli al bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dan para ulama mufassirin mereka sepakat bahwa ayat ini adalah turun pada istri Rasulullah SAW atau para umatul minin yang konteks atau sihat sebelumnya dan sudahnya menunjukkan hal itu. Karena di sini disebutkan ya nisa'an nabi lastunna ka'ahati minan nisa wahai para istri nabi sunya kalian itu tidak seperti para wanita yang lain ini taqaitunna fala tahda'na fil qawl fiyad ma'alladhi fi qalbi maradun wa kuna qawlan ma'rufa jika kalian benar bertakwa janganlah kalian menundukkan di dalam ucapan sehingga kemudian memiliki keinginan orang-orang yang ada penyakit syahwat dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. wa Waqarna fi buyutikunna. Dan hendaknya wahai para istri Nabi kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Wala tafarrajna tafarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian bertafarruj. Bertingkah laku, menampakkan perhiasan sebagaimana tafarrujnya kaum jahiliyah yang dahulu. Ini khitab pada para istri Nabi, tapi juga otomatis pada para istri kaum mukminin, para mukminah karena mereka wajib mencontoh para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kemuliaan seorang wanita adalah di rumahnya semakin dia teguh di rumahnya semakin mulia sebagaimana yang di dalam ayat ini. Wakim qimnas salata wa atina zakah dan tegakkanlah salat dan tunaikan zakat wa Allah wa rasulah dan taatlah kalian pada Allah dan Rasulnya inna innama yuridullahu liyudhiba ankum murisa alal bait wa yutahhirukum tadhira Sungguhnya Allah hendak menghilangkan dari kalian dosa wa al bait dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ini nas yang Jelas bahwa Lufaya di sini adalah para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga datang di dalam penjelasan dari para ulama yang datang dari para sahabat juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa al adalah kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mereka berkesimpulan seperti Bani Hashim ini semua adalah Lubaid yang kemudian Al-Imam Syafi'i dan juga yang lain masukkan Bani Muthalib juga termasuk dari al yang ini yang diterajihkan oleh para ulama bahwa al adalah para istri Nabi sekaligus juga keturunan Nabi saw Alaihi Wasallam dan kerabat Nabi saw Alaihi Wasallam dari Bani Hashim ini disepakati oleh para ulama. Kemudian ada menambah dari Bani al Mutalib Karena Bani Hashim al mutalib adalah satu kesatuan. Ketika Bani Hashim diasingkan di lembah Abu Talib, di Syiab, maka juga Bani Mutalib ikut serta. Bani Rasulullah menjadikan mereka satu kesatuan sehingga para ulama sebagian ulama menyatakan bahwa Bani suka Suka Ulbais sebagaimana Bani Hashim yang kaum muslimin semuanya mencintai Allah banyak dengan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti aku mengingatkan kalian pada Allah pada ahli baitku aku mengingatkan kalian pada ahli baitku aku mengingatkan kalian pada ahli baitku yang disebut eh, yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sokinya. Kemudian apakah benar Syiah mencintai Al-Bait atau membela Al-Bait sesuai dengan definisi Al-Bait yang tadi kita sampaikan? Ternyata Syiah bukan mencintai Al-Bait. Kalau kita melihat dari sepak terjang mereka, entah itu dalam perilaku mereka ataupun penyataan mereka ataupun dalam tulisan-tulisan mereka. Yang Syiah telah banyak menzalimi Ahlul Bait dengan mengeluarkan banyak dari Ahlul Bait dari sebutan Ahlul Bait. Yang mereka hanya membatasi Ahlul Bait pada empat orang saja. Pada Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah itu mereka membatasi hal Bait hanya pada keturunan Husain saja. Keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini lebih parah lagi. Ada penuntun Hasan bin Ali bin Abi Thalib bukan merupakan Ahlul Bait. Ini ada rahasianya dalamnya. Kenapa Syiah sangat putus kepada keturunan dari Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Kita ingat bahwa Hussein bin Ali bin Abi Thalib menikahi putri dari raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya mereka mengklaim Syiatu Ali. Jadi kalau melihat di situs atau di website di internet ada Syiatu Ali online atau apa itu, itu adalah website dari orang-orang Syiah. Sampai hari ini mereka masih mengklaim dan juga mengaku Syiah Ali bin Abi Thalib sebagaimana dahulu juga mereka mengaku sebagai Syiah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana sikap mereka pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka ternyata mensifati Ali bin Abi Thalib dengan segala keburukan yang tidak pantas sifatnya pada menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang terbaik setelah Zakar, Umar dan Utsman Abu Siftain yang merupakan bapak dari dua cucu Rasulullah SAW mereka katakan bahwa Ali adalah orang yang fakir dan bangkrut sehingga Fatimah menolak lamarannya Al-Qumi seorang kembang Syiah berkata dalam tafsirnya tatkala Rasulullah SAW hendak menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib maka beliau membisikinya. Maka Fatimah berkata, sesungguhnya para wanita Quraisy ceritakan pada aku Ali adalah seorang laki-laki yang pendek gemuk perutnya, panjang lengannya, tebal kakinya, yang tersingkap bagian depan rambutnya, besar kedua matanya, di kedua punya ada lulang-lulang seperti punya unta, jarang-jarang giginya dan tidak punya harta. Ini apa sebutan mereka pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka juga menuduh Ali sebagai pengecut, penakut dan ambisi kekuasaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Sulaim bin Qais dalam kitabnya. Dan masih banyak lagi dari perbuatan mereka yang tidak pantas pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam uh, sejarah atau biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang perlu sering mengeluh tentang ulah orang-orang Syiah Syiah ini. Tidak berhenti di situ, orang Syiah juga menikam, mencela putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas termasuk Lubaid yang berkata muhadis Syiah Ibnu Fital Anesaburi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan alis buah kebun, kemudian Ali menjualnya dan membagikan semua hasil penjualannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin Madinah sehingga tidak tersisa satu dirham pun semuanya dibagikan habis ketika Ali bin Abi Thalib sampai di rumah maka Fatimah berkata kepadanya "Wah nak paman apakah engkau telah menjual kebun yang tanam oleh orang tuaku Ali menjawab ya dengan kebaikan darinya segera atau nanti. Kemudian Fatimah berkata, mana uang penjualannya? Ali berkata, telah aku serahkan kepada orang-orang yang saya malu untuk menginakannya keinaan permintaan. Kemudian Fatimah berkata, saya lapar. Kedua anakku juga lapar, tidak syak lagi bahwa engkau juga lapar seperti kami. Sekarang kita sekarang nggak punya uang satu dirham pun. Maka Fatimah memegang ujung pakaian Ali, Kemudian Ali berkata, "Wahai Fatimah, lepaskan aku." Kemudian Fatimah menjawab, "Tidaklah. Tidak, tidak akan kulepaskan sampai akan dihukumi di antara kita oleh aku." Maka turunlah Jibril kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menitipkan salam untukmu dan berfirman, sampaikan salamku untuk Ali dan katakan pada Fatimah, engkau tidak boleh mukul di hadapannya." Ini bagaimana mereka mencela Fatimah radhiyallahu anha oh, beliau adalah seorang wanita yang rakus, ya, wanita yang tidak baik kepada suami dan seterusnya. Padahal kisah yang suki yang dibawakan oleh Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu eh, rahimahumullah taala tentang Fatimah radhiyallahu anha banyak sekali keutamaan beliau ketika keduanya itu Ali bin Fatimah minta kepada Rasulullah SAW seorang budak yang baru datang ada orang yang berdatang dari tawanan dari perangan kemudian budak yang banyak. Kemudian Fatimah meminta karena dia merasa berat mengerjakan pekerjaan rumah, mengadun dari tepung, kemudian juga memutar penggiling yang sampai pecah-pecah dari kedua tangannya dan bekas-bekas dua tangannya, maka kemudian minta pada Rasulullah untuk diberikan seorang budak untuk meringankan bebannya. Bagaimana Fatimah radhiyallahu anha itu ahli jannah, penghulu wanita surga yang dia sampai bengkak-bengkak dua tangannya karena mengerjakan kerjaan rumahnya. Kemudian Rasulullah menasihat kepada keduanya itu Fatimah dan Ali tentang yang lebih baik dari budak itu. Yaitu membaca zikir ketika hendak tidur. Subhanallah 30 kali. Kemudian Alhamdulillah 30 kali dan Allah Akbar 33 kali. Yang kata Rasulullah itu lebih baik daripada seorang budak. Dan keduanya menerima. Ini kisah yang sahih yang kita jelas lebih yakin pada Imam Bukhari Muslim daripada seorang Syiah yang binasa yang menimpakan banyak tuduhan pada Fatimah radhiyallahu anha. Dalam kitab Sulaim bin Qais kitab Syiah mereka menceritakan bahwa Fatimah masuk dalam perangan dengan khalifah-khalifah. Ikut perang memerangi khalifah hingga dibakar rumahnya, dipukul lambungnya, pecah tulang rusuknya, kukur janinnya dan meninggal karenanya. Ini jelas semua dusta. Ya. Yang mengkosong semuanya dari orang Syiah yang mereka mengahli berdusta. Ini ketika manusia pada Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan dari tuduhan, ini langsung dari kitab mereka. Makanya kalau mereka mengaku menjadi Lubaid, ini sangat bohong sekali atau bahkan mereka menamakan negara mereka daulah daulah Fatimin, Fatimiyun. Padahal mereka Abidiyun ya benar, para Buddha. Mereka mendirikan daulah di Mesir yang mereka sebut sebagai daulah Fatimiyun. Ini jelas dusta karena mereka membenci Fatimah tidak mencintai Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian yang berikutnya bagaimana Syiah bersikap tidak pantas pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang mereka menghinakan dengan sangat sebagaimana Kishi di dalam kitab Rijal Kishi mengatakan datang seorang laki-laki dari sahabat Hasan alaihissalam alaihissalam ini istilah mereka kalau menyebut Ali alaihissalam menyebut Fatimah alaihissalam menyebut Hussein atau Hasan juga alaihissalam atau menyebut Ali dengan karamallahu wajhahu ini juga dari Syiah. Yang benar kita menyebut mereka dengan sebutan yang Allah sebutkan dan juga Rasul menyebutkan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu. Ini yang lebih pas. Kenapa hanya Ali yang diberi gelar karena Allah wajah? Kenapa bukan Abu Bakar atau Umar atau semuanya yang di atas Ali kedudukannya? Ini makanya kita perlu ikut-ikutan. Tapi banyak kita lihat dalam kitab Tamali Sunnah yang mengikuti hal ini menyebut karamah wajahu dengan menyebut sebab-sebab yang semuanya nggak ada sanadnya dengan sanad yang sahih. Jelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Hasan bin Ali bin Thalib radhiyallahu anhu yang Syiah telah menghina keduanya. Di sini disebutkan bahwa datang laki-laki Hasan radhiyallahu anhu yang bernama Sufyan bin Abi Laila yang mengendarai binatang tunggangannya. Kemudian dia masuk pada Hasan alaihissalam kata mereka nih yang sedang berada di halaman rumahnya. Maka orang tersebut berkata pada Hasan, Assalamualaikum wahai orang yang menghinakan orang-orang yang beriman. Maka Hasan berkata, apa yang kau tahu hal itu? Orang tersebut mengatakan, engkau mengikut pemerintahan umat, kemudian engkau lepas dari lehermu. Dan kalungkan kepada Tauhud ini yang menghukumi selain yang turunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sindiran mereka pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang dia disebut oleh orang Syiah dengan mengatakan ya mudillal mukminin wahai orang yang menghinakan orang yang beriman karena katanya Hasan melepaskan jabatan amanah umat untuk menyerahkan pada orang yang binasa, tauhid yang menghukumi pada selain hukum Allah. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya saya tahu ini? Kenapa Hasan di sendiri seperti itu. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya. Ini terjadi pada tahun yang masyur oleh para muharifin dengan istilah amul jamaah pada tahun 40 Hijriah. Tahun ketika kaum muslimin bersatu di bawah satu khalifah. Setelah sebelumnya mereka terpecah jadi dua. Karena ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, maka Ali Syam termasuk juga Muawiyah, gubernur Syam waktu itu tidak mau berbaya pada Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali ini menghakimi dan menghukum para pembunuh Khalifah Utsman. Mereka tidak mau bayat sebelum Ali menangkap mereka dan membunuh mereka atau menghukum mereka. Ini istilah dari Muawiyah. Tapi jelas dalam hal ini beliau keliru meskipun beliau jelas mendapat pahala karena belum mustahid yang kalau salah mendapat satu pahala benar mendapat dua pahala. Tapi Ali mengatakan sudah sekarang kamu bayar dulu nanti kalau sudah stabil negara kita urusi para pembunuh Utsman. Ini kata Ali pada Muawiyah. Jadi masalah Muawiyah bayar bukan karena dia haus kekuasaan atau ambil kekuasaan bukan dia ingin agar ditegakkan keadilan karena Khalifah Utsman dibunuh dengan zalim. Dibunuh dengan dizalimi dan mazlum. Dan dia seorang wali dari Utsman. Dia ada anak paman dari Utsman, sepupu dari Utsman. Jadi dia nak menuntut pada khalifah yang baru agar menghakimi dan menghukum para pembunuh khalifah Utsman. Tapi Ali melihat kondisi belum stabil, dan para pembunuh Utsman sudah pulang kembali ke negaranya dipilah oleh kaumnya sehingga sulit untuk menangkap mereka. Maka Ali mengatakan agar Muawiyah berbayar dulu. Setelah bayar nanti kita urus para pembunuh Utsman. Tapi Muawiyah beliau bersikeras tidak mau sampai terjadi perangannya yang masyur, yaitu perang Siffin antara Fiyah Ali bin Muawiyah uh, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhuma. Masyhur tentang kisah perangan yang terjadi karena perbedaan usia dari keduanya. Ya. Dan memang betul ternyata pem, e, pendapat dari Ali dalam masalah ini. Setelah Muawiyah menjadi khalifah, ternyata dia juga tidak bisa menghadiri para pembunuh Utsman. Realitanya seperti itu. Pada Muawiyah masuk ke Madinah jadi khalifah waktu itu, mendengar teriakan dari putri Utsman yang dia meratap karena teman Utsman belum dibunuh. Maka kemudian Umayyah mengatakan sekarang saya tidak mampu melakukan hal itu, Bang. Ternyata betul kalau dia tidak pun tidak bisa mengatasi para pembunuh Utsman. Jelas memang hal ini kita melihat bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang benar yang beliau adalah Khalifah dan Muawiyah keliru tapi jelas belum dapat pahala karena beliau adalah seorang Mustahil masyur kisah perangannya sampai kemudian terjadi yang terjadilah dari perang tersebut dan kemudian jadi gencatan senjata kemudian terjadi kisah tahkim antara keduanya masing-masing mengirim utusan untuk menghakimi masalah di antara keduanya dan kemudian muncullah kelompok khawarij yang mereka tidak ridho dengan tahkim ini yang mengkafirkan semua sahabat yang ridho dengan tahkim Ali dikafirkan, pihak Ali dikafirkan, pihak Muawiyah juga semua dikafirkan kelompok Khawarij. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh orang Khawarij itu Abdurrahman bin Muljam maka kaum muslimin membaiat Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Yang ini beliau tidak lama menjadi khalifah setelah enam bulan berikutnya beliau menyerahkan pada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu karena beliau tidak menjaga tertumpahnya darah dari kaum muslimin. Belum merelakan jabatan ini, jabatan khilafah dalam rangka mempersatukan kaum muslimin dan menjaga tertumpahnya darah kaum muslimin. Ini jelas niat yang mulia. Biar ya Rasul memuji Hasan bin Ali dalam hal ini. Memuji Hasan bin Ali dalam hal ini bahkan beliau mengatakan ketika beliau berkhutbah memandang berhasan bin Ali dan para hadirin ila ibn hadha sayyidun anakku ini itu Hasan adalah sayyid penghulu dia wa sayasluhu Allah fi baina ta'ifataini minal muslimin dia akan mendamaikan antara dua kelompok besar dari kaum muslimin ini yang Rasulullah ketika masih hidup menghafalkan seperti itu. Ini hadisnya dari Abu Bakrah radhiyallahu eh, anhu yang belum menghafal hadis ini kepada Hasan ketika belum menyerahkan pada khilafah pada Muawiyah. Jadi Rasulullah telah memuji Al Hasan jauh-jauh sebelumnya. Karena Hasan mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin yang sedang berperang. Jadi Rasulullah memuji Al Hasan dengan sebab itu ada perang Syiah mereka justru menghina Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan sebab dia mendamaikan dua kelompok dari kaum muslimin mengsila sekali mereka menyisi Rasulullah SAW menyisi agama Islam. Kemudian juga ketika Ali bin Abi Thalib sudah meninggal dan Hasan menjadi khalifah, ya, maka orang-orang Syiah justru mengkhianati Hasan. Bahkan ada antara mereka yang sampai punya niat untuk menyerahkan Hasan jika diserahkan pada Muawiyah. Jadi kita melihat bagaimana jeleknya perilaku dari orang-orang Syiah ini. Mereka yang membela atau yang bayat Al-Hasan kemudian justru mereka yang tidak menyerahkan Hasan pada Muawiyah. Yang ini alhamdulillah tidak terjadi tapi jelas ini mereka telah banyak mengkhianati dan bahkan dikisahkan bahwa yang meracun Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib juga mereka yang Hasan ini meninggal dengan diracun Allah alam siapa yang meracun nggak sebutkan siapa dia tapi di antara mereka juga orang Syiah ini kemudian yang berikutnya ketika menasyiah kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib juga tidak luput dari kecilnya ucapan mereka jadi tidak ada yang luput sama sekali upaya dari perilaku jelek orang Syiah Husain bin Ali bin Abi Thalib juga mengalami nasib yang sama dengan kedua orang tuanya yaitu Ali dan Fatimah dan juga saudaranya itu Hasan di dalam penghinaan orang Syiah kepadanya al ini penyusun kitab Al-Kafi Al-Kafi ini menurut Syiah ini setingkat dengan Sahih Bukhari ya. Al-Kafi ini tidak pernah berhenti berkembang meskipun yang nulis sudah meninggal ya 30 jilid, kemudian menjadi 50, menjadi 70 atau sekarang sudah ratusan jilid mungkin al kahfi Padahal nulisnya sudah meninggal sudah lama. Enggak tahu dari mana asalnya mereka menambah jilid jilid dari kitab Al-Kafi. Tapi kalau mereka berani berdusta atas Allah, berdusta atas Rasulullah, berdusta atas para sahabat, kalau mereka berdusta atas ulama mereka juga bukan hal yang sangat aneh maka mereka banyak juga memalsu kitab-kitab ulama mereka mereka tambah dari mereka di atas namakan ulama mereka di kitab al kahfi yang kata mereka setingkat dengan Sahih Bukhari situ disebutkan bahwa Abu Ja'far mengatakan datang Jibril kepada Rasulullah SAW berkata sungguhnya Fatimah alaihissalam akan melahirkan seorang anak akan dibunuh umatmu sepeninggalnya akan dibunuh oleh umatmu sepeninggalmu tatkala Fatimah mengandung Husain maka Fatimah benci kandungannya. Ketika dia melahirkan, maka dia benci kelahirannya. Kemudian Baptilah mengatakan tidak pernah dilihat seorang ibu yang benci pada anak yang dia lahirkan, tapi Fatimah bencinya. Karena dia mengerti Husain akan dibunuh. Ya, ini jelas semua adalah rentetan dari daftar kebohongan mereka dan Husain bin Abi Thalib adalah salah satu pemuda dari ahli surga sebagaimana diharapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak keutamaan beliau meskipun juga beliau berisiat yang kadang isiat beliau tidak benar sebagaimana maksud dalam sejarah dan masyur juga bagaimana Syiah menyerahkan Hussein bin Ali bin Abi Thalib kepada para pembunuhnya padahal mereka dulu yang mengundang Husain untuk datang ke Kufah. Husainnya tinggal di Madinah. Disuruh orang Kufah. Datanglah ke sini, datanglah ke sini. Ini para pengikut bapakmu. Ini Syiatu Abika. Datanglah ke sini kami akan memuliakanmu daripada dipimpin oleh Yazid ini. Kami hendak memuliakanmu mengangkatmu sebagai khalifah. Saat surat yang banyak sampai kemudian Husain terpengaruh yang kemudian beliau mengirim anak paman itu Muslim bin Akil untuk melihat kondisi di Kufa, Ya. Karena dia meng, diberitahu orang Kufa sekarang kami nggak punya pemimpin. Pemimpin kami sudah kosong, kami anggap sama sekali. Datanglah ke sini, kami anggap pemimpin. Kamu lebih pantas dari orang ini, itu masalah Yazid bin Muawiyah. Mereka terpengaruh, mereka mengirim utusan, yaitu Muslim bin Akil, yang kodarullah Ketika sampai Muslim di Kufah berbalik kondisi yang awalnya mungkin waktu itu sebelumnya kondisinya menguntungkan Al Husain karena para pendukungnya menguasai keadaan ternyata berbalik keadaan. Justru pendukung Yazid yang lebih berkuasa. Sampai Muslim juga terbunuh dan berita ini belum sampai pada Husain yang kemudian sudah berjalan dengan membawa rombongannya untuk menuju ke Kufah. Meskipun dihalangi oleh banyak para sahabat. Ada Abdullah bin Umar, bin Khattab, Ibn Abbas dan yang lainnya. Masyur kisah dari perjalanan Hussein ke Kufah yang kemudian beliau kemudian terbunuh di Karbala. Ketika beliau hendak dikepung oleh para pengepungnya orang Syiah yang dulu mengundang beliau cuci tangan semuanya. Mereka tidak mau membela. Sehingga beliau dalam kondisi sangat sedikit, jumlah 70 orang di melawan ribuan orang, yang tidak seimbang dan terbunuh dalam ini karena beliau sudah bertobat beliau tidak kembali ke Madinah atau waktu datang kepada Yazid tapi dihalangi orang-orang tersebut sehingga kemudian beliau terbunuh di Karbala yang ini ditangisi orang Syiah sampai hari ini pada setiap tanggal 10 Muharram dengan nama pesta atau apa istilahnya apa istilah mereka perayaan dari Karbala Ya. Yang mereka pantas menangisi, benar. Karena mereka yang telah berkhianat pada Husain bin Ali. Maka mereka menangisi tentang kesalahan leluhur mereka. Yang biar Husain bin Ali disembelih dan dibunuh oleh lawannya. Dalam keadaan mereka justru cuci tangan. Karena mereka yang menyebabkan Husain datang ke Kufah. Ini bukan sejarah yang sabita yang bisa dilihat di dalam kitab-kitab para ulama yang jujur bukan dari para penulis sejarah Syiah yang terlaknat. Setidak dalam kitab pitahannya oleh Al-Imam al habib Mukasir ataupun yang lainnya. Kemudian perubahan perkara yang masyur dan ini merupakan ciri khas orang-orang Syiah yaitu mereka sangat membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Syiah kalau tidak membenci sahabat Nabi bukan orang Syiah kalau tidak benci Abu Hurairah. Kalau Syiah mencintai Abu Hurairah bukan Syiah, jelas dia. Ya. Kalau Syiah mencintai Abu Hurairah berarti bukan Syiah. Namanya Syiah mesti dia benci Abu Hurairah, benci para sahabat, bahkan mereka menciptakan seluruh sahabat sudah kafir semua. Jadi kalau sudah meninggal. Kecuali sedikit mereka yang mereka sebutkan seperti Ali atau Lubaib atau Salman atau Abu Dhar atau yang lain, ya, yang mereka anggap sekutu mereka atau yang mencocoki mereka ada penjelasan sudah murtad semua negara orang-orang Syiah ada buku yang baru ya yang berjudul buku Mutih Madhab Syiah yang menulis Tim Al-Bait ini ya terbit baru-baru ini salam mungkin sebagian antum ada yang melihat bukunya? Ada yang melihat bukunya? Buku putih Mazhab Syiah. Ini juga di internet juga sebar. Kemudian juga disebarkan yang menulis tim Al Bait, ya. Ini yang benar bukan buku putih, ya. Tapi buku hitam yang sangat kelam, ya. Yang di situ banyak menyebarkan syubhat-syubhat dari orang Syiah di antara isi buku putih tersebut, ya, ini kami bahas juga di rubrik kitab di majalah, mungkin di sini keluar, ya, dalam buku putih Madhab Syiah ini. Di antara isi buku putih itu dalam halaman 52 sebutkan Al-Quran bercerita tentang kaum munafik yang notabene adalah orang muslim yaitu pada waktu hidup Nabi SAW dan karena itu dalam definisi berlaku dapat disebut juga mereka sebagai sahabat. Karena mereka itu pada zaman Nabi SAW. Dan mengecam mereka dengan keras. Itu Quran juga mengecam mereka dengan keras. Orang munafik kata mereka juga sahabat Nabi. Ya. Benar ini. Bahwa munafik itu, orang sahabat, para sahabat yang munafik, benar ini. Siapa sahabat Nabi? Ini kalau kita tahu definisi tentang sahabat, silakan tahu jawaban dari syubhat ini. Baik kalau kita sebutkan di sini perisai sunnah dari syubhat syiah. Kalau kita membantah al bid'ah kita bantah dengan sunnah. jangan dibantah dengan bid'ah yang semisal. Bukan bid'ah semakin hilang maka semakin besar. Ketika datang kelompok Jahmiyah, datang orang Mu'tazilah, membantah orang Jahmiyah dengan ilmu kalam juga. Yang sahabat juga akhirnya justru semakin berkembang. Kemudian datang Mu'tazilah, datang orang Asy'ariyah. Membantah orang Mu'tazilah juga dengan cara yang bid'ah, dengan pemikiran juga, dengan akal juga. Mereka kalau membantah ahli bid'ah dengan sunnah, kita nggak boleh gara-gara mungkin bid'ah kemudian kita menghalalkan segala cara. Ya, yang penting kan dibantah yang penting. Tidak benar. Makanya bantahan antalu alu antalu bid'ah ini tidak menjadikan yang membantahnya lusunah. sunnah. Ini perlu hati-hati. Ya, bahwa kita dalam segala hal menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia lu bid'ah, lu bid'ah. Meskipun dia mungkin bantah orang ripular, membantah syiah dan sebagainya. Tetap dia lu bid'ah. Kenapa? Karena apa? Asy'ariyah bukan ahli sunnah karena kalau ketika dia membantah Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah bukan ahli sunnah ketika dia membantah Jahmiyah. Tetap perlu kita. Sama-sama pelaku dan kebutuhan berbeda-beda dari kebitaan mereka. Mereka kita membantah bid'ah sunnah. Insyaallah kalau kita betul-betul berpegang pada sunnah Rasulullah SAW Pidana akan minggir dengan sendirinya. Ya, akan minggir dengan sendirinya. Tapi karena kita jauh dari sunnah, lihat ya bid'ah mudah masuk kepada kita. Seperti juga orang yang semangat melawan orang kafir, Ghazul Fikri. Ya. Setiap saat berbicara Ghazul Fikri, perang pemikiran. Ternyata dia sendiri yang terkena malah. Dia bicara tentang orang kafir, Ghazul Fikri, Ghazul Fikri, ya, dia malah nggak paham tentang Islam yang benar. nggak paham tentang sunnah membantah orang kafir tapi dia malah musuh sunnah mengatakan kita sekarang sibuk dengan perkara besar kalian sibuk perkara kecil kita sibuk melawan orang kafir kalian sibuk perkara jenggot perkara yang sampingan ya ini menunjukkan tentang kebodohan dia tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana para ulama berdefinisikan tentang Siapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al Imam Al Bukhari menyatakan ini sahabat Nabi adalah manasaiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayrahu minal muslimin. Orang yang bersahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melihat beliau dari kaum muslimin. Jadi orang munafik masuk nggak di sini? Hah? Orang munafik masuk nggak? Nggak masuk. Ya. muslimin saja yang disebut sebagai sahabat. Kalau ada yang mengatakan sahabat munafik, munafik sahabat orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Karena nggak tahu siapa sahabat. Ya. ya. Yang jelas ini ada berapa definisi dari para ulama yang paling fokus Ya. Yang datang definisi ini adalah yang dikatakan oleh Al-Hafidh al Hajar yang Jami'un Manik dalam kitab Al-Isaba, kita Ishaba atau dalam kitab Muqbatul Fikar, Mustahil Fikar yang beliau mengatakan nashaba menasaiban Nabi sallallahu alaihi wasallam man Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi mata ala dzalik. Barang siapa yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, itu disebut sebagai sahabat. Adapun yang bertemu Nabi sejaman dengan Nabi, bakat dekat dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. bakal mati dalam kekafiran. Abu Talib bukan sahabat. Meskipun dekat dengan Nabi, meskipun melihat Nabi, bahkan membela Nabi, bukan sahabat. Kalau Abu Lahab, sahabat atau bukan? Paman Nabi juga nih. Hah? paman Nabi kan ya? Sahabat atau bukan? Dia ketemu Nabi, bahkan yang sangat senang dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan sahabat, karena dia kafir, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah nyebut dalam ayat yang dibaca sampai hari kiamat tabat yada abi lahabi wa celakalah kedua tanah pula mencelakalah dia padahal ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paman langsung dekat dengan Rasulullah Allah pun sebagai tabat yada abi lahab makanya kita memang mencintai lebih tapi bukan Abu Lahab tapi kita cintai ya. Kita Lahab mengatakan cinta Abu Said Abu Lahab tidak masuk kenapa kita cinta Abu Said hanya orang yang beriman hanya orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah kita cintai Adapun Abu Lahab meskipun paman Rasulullah dekat Rasulullah itu dengan Rasulullah dia lupa tapi kita tidak mencintainya karena Rasulullah bencinya makanya tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa keturunan Rasulullah diharamkan neraka. Ya, ini ada sebagian suka seperti itu ya. Para habaib ya. Itu katanya pasti akan masuk surga. Kenapa? Loh, saya kan keturunan Rasulullah. Bah, saya itu Rasulullah. Masuk saya masuk neraka. Ya. Rasulullah kan manusia terbaik. Nah, kita bawakan ayat ini tabat ya ada Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Kalau kamu termasuk Rasulullah ini yang dekat zaman aja dikatakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gampang-gampang terkecoh dengan istilah keturunan Rasul atau habaib yang kita lihat para habib sekarang ini sangat populer sekarang mengalahkan kepopuleran para kiai sekarang kelihatannya ya, di mana-mana. Tapi kita lihat kalau mereka mengikuti sunnah ya kita muliakan. Kalau tidak ya wala karomah. Nah. Dan kita lihat bahwa buku putih Madar Syiah ini yang nulis tim al nggak siapa mereka. Yang jelas kita lihat semua nama-nama kebangsaan Syiah Indonesia ada di situ. Yang beri pengantar dan sebagainya. Ya. Termasuk Profesor Dr. Quresyab juga masuk di situ, termasuk yang beri pengantar. Ya. Yang dia dimasuk pakar Syiah juga yang masyur, bukan pakar Syiah. Tokoh Syiah yang terkenal juga di Indonesia ini. Ya, di situ disebutkan bahwa orang munafik termasuk sahabat. Ini jelas menunjukkan kebodohan mereka. Berarti mereka menuduh sahabat yang munafik. Ini jelas merupakan tuduhan yang kecil pada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang sering disampaikan. Kalau seperti itu kan orang sepertinya tidak kita menyebut sahabat pun mulia, mereka mengatakan, loh, zaman Rasulullah itu kan nggak semuanya baik kan orang yang dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Karena ada orang munafik. Bahkan nama menganggap sahabat, nyata dia munafik. Ini sebab mereka. tidak masukkan sunnah syiah mana mereka berubah sampai kemudian meyakini Trinitas. Ini semua dari ajaran Yahudi. Mereka telah aklına Neva y tiene un Cuma wajib bid'ah yang kita wajib mewaspadai dan wajib untuk menghindari. Dengan mungkin kita apa istilahnya uh, semacam topi topi yang berlebihan, kemudian akhirnya segala jarak ke situ atau segala uh, pertimbangan ke situ ini tidak benar. Jadi sebagian orang kita sekarang nggak perlu Kalau segitu kita bisa nggak usah bicara masalah tauhid, nggak usah bicara masalah mereka bicara masalah tauhid ya. Supaya kita bersatu melawan orang Syiah, enggak benar kan seperti itu. Jadi kita bukan mengorbankan akidah kita dalam menghadapi orang yang saat ini kita tetap berusaha memegang dari agama kita. Makanya saya juga ya sekedar apa namanya sedikit penilaian ya ini di sini memang banyak ini dari penjelasan para ulama tentang masalah Syiah tapi tidak semua di sini benar. Nah, jadi masalah ada yang mengaku kalau kita harus sunnah di sini ya kita kita asyari maturidi ini jelas nggak benar ya ternyata. Ada sebagian tokoh kita mengatakan seperti itu yang di sini dimuat ya ini nggak benar jelas. Nanti kita juga menunjukkan mana yang sunnahnya sebenarnya kita juga berupaya untuk menaungi semua ketidakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah. Ya, kita tinggal 5 menit.